Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hadiyatu wal isruna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten kun wahi khairan nas wa kun inda nasi syarran nas. Kun ana sira indallahi mubi awwayu khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira inda nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarran nas wa manusia kau te mengkono-mengkono kabeh uta almat mazkur kau kaunika khairun nas inda Allah. Iku kama qala Sayyidi Asy-Syafi'ul Qadir Al-Jilani siro. Nyata Ngeten carane berpikir, idala kita nalikane ketemu siro ahad dan eng suici minan nasi saking manusa. Ae ngali siro ningali sira al-fadla ing keutamaan lagu lagu kedue ahad. Ale kang no ing atase kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Wataku lan ucap Siro asa menawa paya ya to ono sopo wong uto ono sopo ahad. Inta wa mugi awo khairan wa apik mini timbang isul wa arfa'ulan wa arfa'i wa arfa'alan luwe dhuwur. Asa ayakuna to tawa khairan wa arfa'i lan luwih dhuwur apane jatan derajati. Fa ingka kana mung ono sopo ahad iso e firan cah Maknanya ahad sing laki tahu, ahad yang kamu ketemu. Misalnya kayak ketemu caci lek kul tang cap siro, hada utai ki kulam yak siro atau durakani sobo hada Allah yang Allah. Kau caci lek wa anau taying sota asy itu teman-teman bos masyat sobo yang sun. Fala syaka mongko wajib apa anakku saat temene sobi ku khairon le ape mini dibanding usul. Utawa fala syaka mongko ora keraguan yang muncul anakku saat temene sobi khairon wa mini dibanding usul. Wa ing kana lamun ana sapa ahad, ahad dan sing laki tahu kabiran kutuwa. Kulta mongko ngucap sira ngene. Heda utawi iki kukot abada teman-teman nyembah sapa heda wa ing Allah qablis durunge ingsun. Nah, ketemu caci cilik kira tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae ibadah luwe akeh. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku aliman iku alim, kita mongko ngucap sira. Hada utawi iki kok den paringi sapa heda Ma ing perkara lam ablu kang ora tumeka ingsun. Wa nalalan merkule sapa heda ma ing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun. Wa alimalan ngerti sapa heda ma ing perkara jahil tu kang bodho sapa ingsun. Wawa tehada hada iku ngelakoni nglakoni sapa hada ilmi iklan ilmi nehada. Wa ingka nalam nono sopo ahad ibu jahilan wong sing bodho kulta mongko ngucap sira ini. Hada utai kimu aso durakani sopo hada wa ing awo bijalin mergo bodho. Wa hal itu yang ingsun aso ibu durakani ingsun wa awo bi ilmi nikan ngerti. Ketika orang bodho maksiat kowe muni hada aso wa bijalin. iki maksiat mergo bodho wa anak aso ibu bi ilmi. Wa ana uta ingsun aso ibu durakani ingsun wa awo bi ilmi nikan ilmi. Tawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima kelan perkara yuftamu kang den pungkas napa mali gede ingsun. Au bima ta kelan perkara yuftamu kang den pungkasno apa malahu gede akhat. Toh kita tidak tahu dia berakhirnya kayak apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiran ku kafir. Pulta moko ngucap sira la adri orang ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayus kima yen Islam sapa ahad sapa kafir asa menawa-menawa ayus kima yen Islam sapa kafir. Fayuh tamu kau dan pungkasi sopolahu kedua kafir di khairil amal iklan api-api amal. Fayuh tamu kau dan pungkasi sopolahu lahu kedhi kafir di khairil amali iklan api-api amal. Wa salam menawa-menawa pak anak fura kafir sopo ingsun. Fayuh tamu kok dan pungkasi sopoli li kedhi ingsun bisu ilamali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut wa syabdu qadir jalan. Ini kita kitab terus di bab di Ihya gitu diulang lagi bab seperti ini, ini hampir semuanya sama ya. E, nopo cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan KK alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus tengah nur buatan mesti, ya. buatan buatan buatan kenal, ya. buatan kenal dan saya juga gak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Ya saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang yang memang kita harus ngambil sikap termasuk sikap tidak ngambil sikap saya ulang lagi sikap tidak ngambil sikap misalnya berteman orang fasik berteman orang fasik itu yang macam-macam kita kita sebagai fakih ya sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya ada fasik yang dia ada sholat subuh ada sholat zuhur terus Eh, dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam lonte lah. Contohnya nggak punya suami. Ini fasek masih kategori fasek pasif, artinya dia fasek, tapi hak adamnya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau faseknya itu menzinai istrinya orang, faseknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang atau fasek mencuri harta orang ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menfonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, ya. jangan karena kitab ini, ini kitab Nasehul Iqbal ini kan ya pas tepaan saja, pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik, saya ulang lagi, di, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu ya sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rumah tenan, awas nak salah rokok Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngetikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al isrobillah syirik. Dua, kotlu nafsi, membunuh. Tiga, antuzaniya bihali lati jarik, menzinai istri tetangga kamu. Atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif. Tidak bisa, ini kriminal. Loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti khusnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan khusnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, gue iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong, dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib, macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadu ambek wong sing ini bujumu ya tawadu. Ambek lu gendeng jadi orang orang orang tawadu tapi kok Jelas ayatnya ini innama jazaa'ul ladzina yuhari Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi ayu kotalu au yusallahu bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au to aidihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal Barat. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Auto koto aidihim wa arjulhum min khilaf. Min khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Gitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, materi ini di depan Kiai Kiai Kajen. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ya. Tanggal kemis itu kan tanggal 1 Muharram, ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus terus saya habis itu ngajar Mahatali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi kotil misalnya pembunuh itu butuh hukum negara dalam konteks ini negara Islam kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu kamu langsung membalas apa membunuh tanpa hukum apa lewat hukum negara memang aturannya gitu semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya tapi matur nabi dan lewat pengadilan lewat keputusan negara itu juga orang zina nggak langsung dibunuh tapi lewat nabi dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum hukum pokoknya boleh dirajam. Itu saja saya katakan boleh kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi sama Nabi kok kena ngipi tok, kok nang ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halla satarta. bu ya kamu udah usah apa? Bilang, kamu udah usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku akhirnya saya ngaku kakian nanti saya gitu nah, karena memang dulu prosesnya juga di di nopo ngaku saya kira usah dipenging pengeng ngaku kabeh makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga hukumnya begitu tapi zaman nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama, sama Abu Bakar sama Umar disarankan halah satar tahu bidelik mana nih goyau kamu itu istitar tapi kemudian anda tahu tobat. Ini penting ya. Saya ulang lagi ini penting sekali karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tohut, tidak ada rajam, tidak ada kotusariko, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum kisos sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya kotilu nafsi itu kisos, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos gak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? enggak. tapi kamu harus setuju biaya pantas sewong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas sewong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus nggak nggak usah sama sekali. Jangan itu wong mutung. Nopo? Wong nopo? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yudroku kulu, layu kulu. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sama sekali. Guiling-ilingan. Guiling-ilingan nak orang yang berbuat dolim langsung fit dunia di dunianya harus dapat kehina kehina Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, wes elek-elek lah. Cara wong ya sampah masyarakat, gento, semacam macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita kita yang kiai kan bebo bebo soleh, bebo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur mana nih sing ngomong lonte ake segini bebo menang sehingga kita kecelok cangkem ape. Ya. Masih oke bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menfonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut karena ciri utama kesalahan adalah ketika Allah lahum fit dunya khizyun di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang bu. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu karena ciri utama kesalahan adalah lahum fit dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki maki-maki. Ini penting kalau aturakan kata ngedikannya kanji Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi. Jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusuk kabeh, meneng kabeh, terus api apik kabeh. Ono wong lonte dari buatan derek-derek. Ono copet dari, ini buatan copet nih, ini ku tiang kreatif sing baik. Ono lonte dari, wah ini ku tiang laris. Wah repot nih. Jadi lonte laris jadi ini tiang tiang laris dari orang di kaya di ono ide lonte dibasakno wanita harapan kan yo jadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul ini saya berada pada Ada orang yang aid karena sex ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa pokoknya karena karena benar-benar uh, sex ya, saya bebas ngawur. Eh, ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Di dokter tadi orangnya sangat-sangat nasionalis ya dia ada kepati mikir loh pentingnya agama. Dia tanya Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aib gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan uh, ikhtiar ya ikhtiar untuk mencari obatnya aib. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal ramah, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngetikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun gak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zino sakar pede, wong maksiat. Pangeran kepengen ngukum yang kepengen ngobati. nona nak sama kepengen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama, orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zino merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi e, karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ gak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan ada ketakutan, paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fit dunia khisyun di dunianya pasti ada unsur dina entah kadarnya gimana itu terserah pangeran. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam mau tony surat sih lah di Fatihah terus, terus, terus dikeluarkan dari masjid Mas bodoh jadi imam keben Nak rata ono kejadian itu sok bodoh-bodoh pede terus imami nyanyi Indonesia Raya kan dia repot. Paham? Jadi kita ini harus ya harus mikir juga. Mergo masyur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi kaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilafe. <laughs> Terus ana sing mangkal takoki. Bah, hukumnya demenan bi fihi kaulani nanti <laughs> ya sarap karena demenan kok fihi kalau nanti demenan dan rokok ngawur demenan jadi hukumnya fihi kaulan kok nih itu mau latihan ibu-ibu alim orang alim tapi ibu-ibu Faham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang tidak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adhanu biharbin minallahi wa rasul. harus jelas. Paham ya? Itu kalau kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ilayah yaumil kiamah apa gawe wong ngerasani itu banyak. Mereka nak gak nong rasani, gue uang maksiat gue ya jauh pena orang nong pengadilan sosial. orang nong pengadilan nopo Sosial. Tapi nak nong ngerasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi nopo? ya misalnya nong hamil di luar nikah. Wah, ini produk gagal. Wah, kena apa rabi susu Lah kena kan aku. Akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering sekecil khusyuk, tokoh masyarakat, tokoh mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem apa? Sebab bodoh tapi kau tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem melek ini berkeliaran karena ini pengontrol, loh. tapi gue mau kiai, sekecelok serbana, jumatan minyakan terus. Kan jurapan, antas melek cangkem elek. Wis bebo khusyuk, bebo anteng. Tapi kayak kudu dukung no. Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi nah, kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak bebo, napa bebo kayak pulau, Pokoknya sementing pokoknya kayak pulau nanti kudu anut. lebih panjang ngoten. lo ini termasuk matur teng aswaja teng kayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantas ya. Apa? Zaid ya Zaid gak pantas. Zaid itu song soleh ya agar berdoa. Pokoknya orang uang mati bergoplosan. Ayo saya lek mati ini bergoplosan. orang nanti ngalami. Mati bergoplosan. Kadang-kadang nunggu eh ya soleh, kadang bayi soleh malah majlis taklim. Putune kurang ajar, ngombe oplosan mati. Mati tenang. Mati ra urip. Eh, walhasil rame, iya, jelas mati ini oplosan. Wong ini ada dan komunitas grupnya ada, ono setengah mati, ono mati tenang. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? tak lakoi gue termasuk kitab tak dari situ paling top bos. maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya sini ya, sapan eh, sapan gono nu atau wong petani biasa itu konsolat itu limo tanam gue syarat sing gue gue gue rasul ya sing gue gue gue rasol akhirnya kayak kitab, nopo begini logikanya begini ini rumah nontonan. awas nak salah rokok jana zatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena som saya sombong. Ciri khas kebenaran fakih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Nggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya nggak berani. Makanya saya itu malah pede, kalau saya ke, malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara mudan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, harus kontrol. Aku rapi pede malah mulang di sini. <laughs> salah yo konangan, bener yo. Orang tuh penghargaan jadi dianggap. Jadi ya biasa ya. Tapi kan ibadah ya, mulangin ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. sangat di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah konjone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan dia mati tak ubeni whisky. Muka pas mati agak no dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya di dusi, di kafani, di sholat. Si piye ini jana itu muslim, jenazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik, kopi ambek arak terus digelundungno gemine cekinan remi repot loh Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, kene gremeng tahlil lah. Anggep ae ini penolak ceki wes. Wes kene gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben ahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlil nyak wong. zaman ini ora ono motor ngundang sapa. Tapi kira saya yakin nak tahlil itu ono tuntunan, kira gak hati sokai gawe gawe tahlil kono hati hadisnya sokai. biasa ono yang bertakon. Awal bertakon itu yang Gus Anda ini orang alim. Sing takok nggih rotok totok sunah rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Podo tangkem melek kok gue rano hadisnya. hadise. Podo ora ono <laughs> geger. <laughs> Gak ada nanti ngajari tangkem melek. Berarti sama-sama kapal samar jelas sebenarnya. Serawanin Rosnon. Nah ini saya ulang lagi ya. ini rumah tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar apa 22 kilonan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Itu ada orang jadi ya rontok soleh, wong ya soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujone ayat bahwa wong mati malah bunuh diri piye, kehilangan bojo, kehilangan nawai. Nah, itu kiai temannya itu tanya ya kasusnya itu itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat ya kayak mati oplosan mati bunuh diri mati firor anisyafiyah lari dari perang atau mati pas di tempat maksiat tempat mesum macam-macam ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka nggak ada sholat, nggak ada kafan terus langsung di kita kerepotan kan. Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya kan tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat Mas kelas diperlakukan sebagai jalan jatuh muslim. Wong kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro kelakuan kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua menghormati kefiah Islamnya, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni lu ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya tukang nanggap Dan Dangdut sembrotor brodor oh, Semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jiran sing akad yo jam piro jam 09.00. Mungkin ngapun Gus, jam 08.00 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad <laughs> yo yo. <laughs> Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus Mas, karena masih maksiat dia kan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Mau kan sungkan mau gerbeng tok jadi penting terkenal ngalim penting. Paling gak mau nyoal itu ngomong gerbeng mana. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit, kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma aleh, yaitu carane mati ne mayit oplosan lah yuk didusi dikafani disolati dipendem saya sebut satu-satu ya didusi dikafani disolati dipendem kefiah kah yuk mewali ini atau wakile dengan dua saksi wes sekarang kalau kita tidak datang lalu mereka bikin kefiah makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah datang saja nah tapi jangan kitabnya. Nanti kalau kitabnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu beda bedanya ngupi yang sholah be fasik. Sung mati oplosan sing teko ya wak eh, sing mami misalnya PBNU, BPP Muhammadiyah. Enggak sing mati wong soleh karena tokoh sing teko ya. Terus famal farku bena, <laughs> napa bena, kan ya lucu. Makanya ini unik uniknya Rasulullah ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayat ini punya utang? Iya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kan, nggak mau nyolati. Saya nggak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang berakal Nabi nyolati umatnya sama nakir. Karena kabeh duit, utang. BPKB ini tonggo Nggak usah utang cek ngaku BPKB ini. Iya gitu saja. Oh, itu mau orang dinar, orang dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar sak juta enam ratus. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kira kira lah utangnya utangnya bro, ono patang juta. Niki nanti kalau tanggret itu utangnya patang juta, es ragil lah nanti. Pulau mau di atas pulau juta, tapi orang langkai orang pulau. Tapi kan aset pulau ono satu juta, gue jadi sidik. Dia patang juta aset tuh bro. Ini wes nabi gak kesel. Itu masyur, nabi itu gak mau lagi. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyur di hati-hati. Solu ala sohidikum, Aku ranyolatilah, tapi kue-kue butuh tetap. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Sarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitabnya itu gak usah ikut lagi. Terus saja orang kan sepakat, nah misalnya di kawasan Rembang, Bangun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitab yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi apa? Jadi apa? Ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong ya saya nyolati cukup ya Mustafa terus teko be kukur kukur terus terus sholatnya rapati fase eh sementing ono ono solat. Iya, dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham ya? Terus ngakat ngangkat kamu artisnya dari itu sudah teko, sudah delok. Tapi dia piye sing no kiai, lah misale kiai ra teko terus no penyanyi-penyanyi dangdut malah karu-karuan. Yus pokoknya niati dengan kita datang berarti kefiahnya ala kefiah Islam. Ini penting kolator, no. Ben gue terlalu garis lurus, ya garis bingkong. ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolator akan, Penting sekali ya. Jadi itu kefiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, solu ala sohibi jari dawi nabi senajan to aku ranyol lagi tapi itu kudu tetap sudah itu berhenti secara. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang Nabi tidak kersonyok lagi. Terus kota ada ini sahabat bilang ya Rasulullah utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lah. Tapi kersonyo lati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayat itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga atau di Ebrono, Tapi saya meninggal sayangnya saya kerang utang gitu. nih kalau nih, kalau termasuk raja cocok nih, gue cocok separuh, raja cocok separuh. Gue, nah buatan amprat jalan Ebrono, Gue gue, Saya meninggal saya utang itu. Buatan wong raja jelas-jelas bunga bunga, gue. Ebro itu sah itu dari yang utangi apa dari yang bengok-bengok? dari tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nobohi. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan. Kira usah soleh, usah kecangkeman, dan orang diutang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kejogeman kedengung itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya uang diutang Nabi ya diutang. Itu Rasulullah. Orang kaya itu diutang asli nah gunung saja asli permanen. mengakhiri raiso Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap dijaminan yang di atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama lama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja orang Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu, itu anik itu sudah hampir 500 juta, apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang satu juta, terjaminan jaminan saham senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang takut reso nyaur terus naik naik buatan buatan karena itu ini kita ada orang-orang yang seperti itu. bisa ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasek, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua, gara-gara kan tidak sem semua orang kan takut merasa kiai top, sampai gejol-gejol kan, lagi mau rata kok. Aku nih lu bagus, mungkin nang rosok kiai top ya, gue, <laughs> berker-berker kesunatannya sing top itu lah. Hmm. Orang oleh teko, berarti kira teko ngerasa top. <laughs> Akhirnya udah teko, berkompetisi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kulo nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada pasul masaid juga tapi mun buatan buatan di panitiani NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim buatan buatan enten panitiani. Jadi buatan enten sponsor ya wong biasa ketemu ngomong. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia ini mau wangkel perkara ini wong iki nak jisik nak waya ono jamaah tipe dibiyan ternodeng kita. Wong fasik kan mangkel lagi. Kalau nanti dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar. Nak ono jumatan, tau sumeti merken. Terus dia cerita, masjid kulo nanti protol gara-gara wong iku. Kok jadi ngengken kulo nyolati. Keberatan Gus. Kok udah cerita ibu nak ono jamaah di setelo dangdut. Pokoknya wong fasik ini juga nak mangkel loh. Lawang soleh itu rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid tuh. Kadang ketenangan rano jamaah nih. Terus tak mau <laughs> gini, gue kiai Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau gak murid saya muridnya bapak saya, kalau gak muridnya bapak saya muridnya bapak saya. Jika banyak di sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang gak muridnya bapak, gak muridnya bapak, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi tetap hormat. Tuh. Mana nyai latihan kok Mustafa kesel, perkara ini uang itu ora hormat sih, jadi kesel. Nah, itu takok ngoten. Jawaban saya begini, Bah, jenengan nak coba solawat, nak ngomong mati kan solatnya dia Mesti takbir ya. Takbir takbir takbir takbiratul ya atau takbiratul ihrami kan takbir ulai Fatihah, saniyah coba solawat. Terus ketiga ini ada masalah no. mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi ada di Indonesia kumpul ujuk suwi salam salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu anggir takbir keempat ya langsung dia gini, misbah. Kalau nanti makmum Said Ahmad anggir takbir keempat ya langsung tapi di Indonesia bertakbir keempat ujuk suwi. Ujuk suwi tuh Yang magelang ujuk suwi. Malah sing suwi ya. Nah, ini fakir, ku anggir keempat ya salah ning Mekah nggih ngoten tapi Indonesia berkompat sih su ordere piye ra ro pokoke ngono desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok liya-liyane ra wani mergo ya wedi gak pantes bar <laughs> kula tenang ae rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to nah kula takoki wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene Gih, Gus, maksudnya seperti ini sing maca Fatihah rak jenengan, berarti sing gajaran ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing mau coba solawat man ali alaihi hidatan sallallahu ali asron. Mau Maca selawat di diwales pangeran sepuluh. Sing untuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing coba lha iya jenengan kata kok getun. yang gue lihat gajaran dhewe. Wah yo ya cocok. Lah pas lah dongakno mayit. ini, ya dong, kamu kan harus dong, ngeper. Nak mayat niki saya gini ngeten Gusti nak elak gini ngeten, tapi kita elak gini iki Wong donga ing kanan nek ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayat, baik. Kalau ini mayat, jelek. Malah penak atau kira sanggup kumi Pun iki mayamut walam yatub minta dzabihi fa amruhu mufawadun li Wong mati orang tobat ini urusannya jeneng jeneng. Akhirnya bunyi tahlil. Ngerti tak uang kok tahlil jari Gus Pak. Tahlil itu mau kalimat thayyibah kan menyang sana mangko lalai lalwa dah kolal Saiki sing kola lalai lalwa gus sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jana Sing tahlil. Wong sing lalai la ilaha illallah dakhalal. Nah, saya sing maca tahlil itu sing maca apa mayit? Sing maca la opo kegetun maca nang fasik, maca dhewe. lah iya, itu boleh lo ilaha oh rumah temen be mayit ngati nangin. Jare sapa rumah mayit mikir awakku dhewe lah apa. <laughs> Begitu juga ke maca selawat, apa selawat Sayyidina Muhammad sing wangi lho, sing kame wong do menang kabeh ora oh, ada tenu sing wangi lho kim bae. Sing ada ada maklumati kami tetek ka sing sing. Oh Soli Abdullah salati ala asati makhlukatika Nuri Huda sih, eh? ke siapa lu? Kalau buat nanti mimpin ngotot, perkara ada wong terus menang kafe, wah malah repot. Atau sing umum-umum wae ben wong iso nirokno. Kok ora diprotes. Gus, kiai-kiai sing angel lho, jenengan sing angel. Lah aku nak sing angel ke meneng yo Gus iku ae. Angger sing angel kan kiai ini tok sing ngomong, liyane kok Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben ben bareng-bareng kan gajarane luwe akeh. Tapi nak koyo kiye anyar Mustofa resiko dagep rapal. <laughs> Nah, nama aku Kamu nih saman, masih yo nganggo lafat sing terkenal wis. Sing mriki apa? kapal sopo. Tapi nak iki debutan saya harap tetap nganggo sing angel-angel. Pesane apa? Tapi nak kula itu keberatan-keberatan saya ini kan terus biasanya jam akan menengai kafe, Meneng ta Mas niku ngomong Wah, lho Mas, Mas Abdullah Salatil al-asadi makhluqati di huda sayyidina. Wala Muhammadin terus. Ada ada maklumat jika kamu ada kalimat itu, pokoknya mau nggak ada urun, urun. <laughs> Serepot ini. Jadi kiai ya macam-macam, mantep sih madhab kayak kados sekolah sing gampang-gampang, penting diwaca wong akeh. Ono sing. Eh dari itu kan bodoh sudah itu kan melok tore kawangan. La ilaha illallah al mawjud. Apa maksud? Urutannya mana nih? Al mawjud dikuli maka terus al maskur fi kulli khan terus Wira mustahnan anhu Fi kulli khan ini kan, oh. oh. sing gampang ini kan edisi gampang atau sing angel? Gak sing kiai ini loh. Gampang. Aku mana kan, kan ah, la ilaha illallah al maskur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah terus oh. mustahnan anhu Sikul. mau keluar nek tem, <laughs> tahlil itu bar bingung. Perkara kok lapat kok aneh Padahal ben tahlil santri kulo. Kowe kok iso ngono iki? Ampun. <laughs> Aku kiai ibu ra iso. Mergo tiap daerah itu yo adate. Budu-budu. Oh. Wah, mati ana wong yo. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, kalau Koyum langsung tidak pernah lihat kalau itu ngeri balik men. Iku bareng dene ape pidato kesusu mbak ape pidato tembuti. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlil suwi mergo kalimatnya iku aneh-aneh. Yang kalau suwun tadi lu kulo mawon. Kode kesuwi. Terus jak mau kul kuping lah itu pun gitu terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai kurang barbar. Mergo pas kesusulan nak ra kesusu Bos. Ini cerita. Jadi nah kevia seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kevia ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mek mayit tunggu semayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke dari segi itu berhak kita mangkal wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini diisi oleh tradisi mereka. Nah, mereka terus ceki, minum-minum. Lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sidik, ngempet-ngempet sidik tekon yang majelis. Niati murid-murid tradisi Islam. Senajan tuh kue gedeng maji, maji. Gedengnya mereka sobo ilangi, gak apa-apa. Mbajen mayat itu lalas yang dicolong ya dunyamu. Masjid yang di imamane itu sendiri riyen kena mercon deh. uang wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan. Kata desa kula aman ya wonten kiai mulai biut-biut, atau desa dudutan dudutan nih ora repot Biasanya langgar jadi sasaran. Lan kula sayang Mbak Mustofa ki dudutan wangel kan wabot. Wabot kiai jeneng ono dilarak ono macam-macam. macam macam Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi yang misalnya kayak yang bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngedikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Zawu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hakku wah Kamu yang hanya melanggar itu hakku, Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini asifa apa? asifa itu apa Rasulullah? Gak mau zina lah asifa Kayak apa? Jadi Bu bujune pamit neng mall karena suaminya mau Afifah disilai mobil digawani ATM. terus boleh demenan, kayak apa mangkal mobil diganggu fasilitas dari suaminya, kayak apa? Makanya Nabi jelas ketika dosa besar itu antuzania bihalilati dicari kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas kelas kan terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya nyonsewa ada hukum rajam. Saya pernah dalam bahasa Masail ditanya, Gus Rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini ini karena zina? Saya jawab, oke okay, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 Bang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku aku kudu roh detail mlebune alat kelamin neng vagina. Ada roh kelonan toh ora cukup. Aku roh neng dure tetep ora iso dalam buku Islam. Kudu roh alat kelaminnya lanang mlebu ning vaginane ka itu. Kan rangan ngara roh. Terus rohe papat kudu bar. Ada gentenan yo di. Ndak diterima. Terus parah meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawai nginjeng yo ora <laughs> Jadi kemungkinan kemungkinan tercapai tercapai rajam kan ada saksi empat yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasek, termasuk fasek sing pegawai ade. Misalnya sudah Mustafa Adil, lo kok nganti roh? lu pengen lo soleh. Oh soleh sih cengat. Nah, kemungkinannya. Nah, oke. Okay. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia. Yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus eh momentari "Mas piro ngadus sing lanang tersinggung di tekek mati." Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata ndak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama, sama-sama menghilangkan nyala. Maksud saya yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke kita tidak pakai hukum rojam, tapi anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih ya. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi no tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, eh konangan terus. Sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV-TV rata-rata kan pasangan selingkuhannya. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi. Sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi empat menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video rai iso edit. oleh foto momennya video enggak bisa, bisa di Wong kaji Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi Wan saking abe uang. Sahabat ya saking mangkele uang. <laughs> ya Rasulullah, talau an anna wajah da indam ro'atihi rojulan. Wakot kana kata wakata itu itu no. Ya Rasulullah, misalnya ono wong lanang. Pertama ini takut lau. Ono wong lanang mulai mergo ibu june ku neng neng neng so sono wong lanang liyo. Mada afal. Sing kula sing dilakoni tiang niku mada afal dilakoni nopo. Nabi cek jawab yo ya albayinah wa ila khuddara dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodak nuduh orang lain. Pin napa ya Rasulullah bayinah? Iya bayinah pinten papat. Kula goleki kanca sedengbar dadi batal. <laughs> Kula kan golek wong papat sedeng Bar, kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ras pokoknya al bayyina wa illa khudala tori yo tetep bayyina nak robel. Nah saya tuh berkali-kali pasul masalah yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kalau Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia ya, cerita seperti itu tapi problemnya wong lanang si rasoleh dia akeh. Wong lanang si rasoleh soalnya melaporkan istrinya karena wis rasoleh saleh kepen Mekah. Pak Hakim melapor. oh, Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh. Maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong itu. Faham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Faham sih kalau maksud? Sehingga diper sulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan suaminya didatangkan di masjid sama-sama bersaksi tabriah tabriah begini disuruh sumpah empat kali yang kelima itu sumpah cara saat ini sumpah sambil berbedek sumpah pocong cara medula kalau saya bohong dalam menuduh istri saya saya siap kena bedek, atau kena anaknya Allah terus istrinya di depan Rasulullah sumpah empat kali yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong baru harus dilepas Furiko benaguma alal abad keduanya diceraikan alal abad abadi sama-sama nggak boleh apa nikah lagi terus diceraikan secara saran. Yang kok perkembangan perkembangannya pangeran pokoknya sama-sama nantang sing gorong nggak berbeda gitu. Utara cara di pelintas tronton. Kalau di daerah saya gitu kan anak pantura ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong ibu tabrak truk. Terus yang musuhnya bilang, ojo truk tok, meni tronton. Saking mangkelin. Saking debat tuh ngono. Nak sing mumpung belah ya kecemplung segoro. Sumpah ya apa? Mungkin nak sing biasa nih merapi, ya sumpah ke toko tulo kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali. Jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat sangat. Iya Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lah di dunia. Di dunia itu pantas sih. Itu untuk orang inat. Mengenai dalam Indonesia udah rani copet yo. Copet. Rokok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah yo repot langsung sesuai nak kau no bahasa hukum nanti begitu. Kalau Dewa barang itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah, repot. Lalu kalau seneng Indonesia nih niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun Yon Sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa? apa? Penyakit masyarakat. Biasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus nih tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyun sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara. Wah, malah kahilan repot. Sorok kula wis bener Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delala secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras Masuk neng Amerika, ada rani lonte gitu lonte. Aku lo sering belok film-film barat. Kalau nu sering belok yang gue konten mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih oneng barat, masih oneng negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong, sing dicolong, sing melayu, sing di sing nyolong lho kok ije islami kok roh nak sing nyolong ora kok sama rata sama rasa terus paham ya mulanya bener zaman kisah almarhum nah kode kulon Wong dari gue gue PKI kurau aslinya neng hati ini ya duit tahu. PKI mau gaya gayanan maksudnya gaya gayanan dulu. Fitrah manusia itu punya menolak paham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, enggak, bukan PKI yang organisasi. Fitrah manusia itu punya menolak paham. Buktinya itu tadi orang yang selingkuh ya delik. Wes PKI lah, nah selingkuh delik tuh. Nah nyolong delik tuh. Kamu rawat di pangeran, rawat di hukum kok. kan peti nuraninya sendiri. Maling nak konangan melayu. Orang kok sampai kak, oh serono pangeran, dunia kafe podo sama rata sama rasa. Wes dibagi dibagi ya ora ono. Tetap melayu. PKI jem melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitrah tawwahillati fatorna saat ya. Pasti pikiran manusia itu ingin ingin Islam. Nah, Islam itu seperti tadi PKI lah dari anti hukum apa anti agama ternyata napas nyolong yo harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram tidak meyakini itu masalah kan gak perlu Dele, ya? jadi bar nyolong terang-terangan nih eh. Disentak sing di rumah. Iya dunia aku buat cukup. Dunia ini sama rata sama rasa. Sembrono ini juga agak dunia. Enggak juga kan. PKI Jemlayu sama rata sama rasanya di mana ini? <laughs> Paham ya tadi. Makanya cara Allah, Allah itu nggak bisa nerima orang kok Islam itu nggak bisa, karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Nah, ini disebut fitrah tawwah lagi, fatoran salih bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia. Bukan kalau dengan ini gigi Muharram mungkin ngaji tinggal berbuatan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wala kholili kai kru dimana sika musa sofika isam nasa suduratan sika sikin wala iya ika usika Allahumma ya Allah inna kata ala musirna wa ala niyatana fakul mafiratana ala muafi musila fakul mafiratana wa ta'ala muhajatina fa'atina sulana ya Allahumma yassir lana umurana yassir lana wa barik lana fi kharakatina wa ya sakata wa qina ya Allah min syarri ma wa ta'alhamdu hatta ta'ala wa lakal hamdu Walakal hamdu ya Allah bahasa itu. Akal hamdu ya Allah min al-mizan wa min al-aidat wa bablahu. Allah malakal hamdu kami membangun di jadah di suka alu suka ilanu sisa anak-anak Allah maya ilahana ya Allah adrib dan ya alaika wa amaika Fiyah alam biasa Adribna ya Allah dunia mati minka fatimika wa audubilha Hatta lanah wa inna jami'an lan nahika wa lan nahika daiman wa anta ma'ana wa anta rabbuna fa innaka ya Allah mudarikuna daiman wa fiqhya kulli ma'ika na'maika fa ya Allah bilifkal wa fi ya Allah adkhilna fi hisnikal ya Allah adkhilna fi hisnikal hasyid fi hisnikal al-kafirun wa inna ya Allah naqumu fi dar ya Allah sidi ilaka wa lil wali ilahi kalimatika hatta nahya wa namuta ala bayinatin ya Allah ya Allah ahina mutamassikina wa mu'linina wa amitna ala dinil islam ya Allah ya Allah Barik wa sabaratina Rabbana ya hasanah fil Subhanallah Rabbil Izzat dan Masyukur Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim